karena memang ada hadisnya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang membacanya setiap habis sholat lima waktu maka Allah SWT akan menghilangkan segala kesusahan menggampangkan dapat rezeki walaupun kita tidak mau nah, tapi masalahnya kalau rezeki itu insya Allah kita mau sendiri tidak ada yang nggak mau kalau masalah rezeki itu Nah, itu dilazimi setiap habis sholat lima waktu satu kali, terutama ketika habis sholat tahajud kita baca. <clears throat> Gal masih kita di dalam masalah qiyamul lail. Wa'lam anna qiyamal laili min athqali syai'in ala nafsih. Wala siyama ba'da an-naum. Wa innama yasiru khafifan bil i'tiyadi wal mudawamati. Wa sabri ala al masyaqqati wal mujahadati fi awwalil amr. Dan ketahuilah kata Lahibah Haddad bahwasanya bangun malam itu termasuk sesuatu yang paling berat dilaksanakan oleh nafsu. Walasiyama apalagi ba'dan naum setelah tidur. Wa inna ma yasiru khafifan bil ihtiyaj wal mudawamah hanya saja menjadi ringan bagi sebagian orang karena sudah terbiasa dan selalu kontinu melaksanakannya. Jadi bangun malam ini katanya, kenapa sih kok dirasa berat sekali dirasakan oleh setiap jiwa, setiap manusia itu? Karena Pak, beliau mengatakan bahwasanya segala yang sifatnya ibadah itu pasti berat dilaksanakan. Kenapa demikian? Setiap manusia itu pasti ada jinnya, malaikatnya, dan ada setannya. Sehingga kalau seumpama seorang manusia itu akan melaksanakan suatu ibadah pasti akan terasa berat dilaksanakan. Kenapa? Setannya nggak mau. Karena setannya itu sama seperti dia, seperti saya, namanya segar. Ada malaikat namanya segar juga, setannya juga namanya segar. Jadi dua dua hal ini malaikat sama setan ini selalu akan beradu argumen dan sebagainya untuk menguatkan apa yang menjadi keinginannya. Keinginannya malaikat kita masuk surga supaya dia juga merasakan kebaikan daripada Allah SWT. Keinginan setan tidak. Kita supaya masuk ke dalam neraka. Supaya menemani dia nanti sepanjang abadi lamanya kita menemani para setan dan korin-korinnya itu di neraka waliyadzubillah. Nah, sehingga tatkala kita sudah berkeinginan untuk melaksanakan ibadah langsung terasa berat. Apapun itu bentuknya dari mulai sholat, puasa, sodako, apa saja. Setiap kali ingin melaksanakannya pasti akan terasa berat. Tapi sebaliknya, tatkala kita akan melaksanakan sesuatu yang sifatnya lahu, melalaikan, sesuatu yang sifatnya maksiat, gampang terasanya untuk dilaksanakan itu. Nah, itu supaya kita tahu ternyata yang benar di dalam diri kita itu ada setannya, ada hawa nafsunya, dalam diri kita juga ada malaikatnya. Sehingga tatkala kita itu ingin berbuat sesuatu pasti ada seakan-akan perdebatan dalam hati kita. Ayo lakukan. Yang tadi mengatakan jangan, nanti dosa. Nanti takutnya sampai ketika melakukan dosa itu kita meninggal gimana? Ada yang semacam itu lintasan hati semacam itu ada. Siapa yang memercikannya? Siapa yang melintaskannya? Malaikat kita. Ada yang mengatakan udah gampang, nanti kan kita bisa bertaubat. Nah itu siapa yang bilang? Itu setan. Jadi selalu dalam diri kita itu selalu akan ber, e, berselisih antara dua malaikat sama setan itu dan kita yang memutuskan siapa yang mau dimenangkan. Nah, kalau kita mengikuti pelajaran semacam ini, maka kita tahu dan akan tahu siapa yang akan dimenangkan, bagaimana cara menangkan. Tapi kalau kita tidak tahu caranya, maka selalu kita akan terjerumus dan terjerumus ke dalam dosa demi dosa. Nah, oleh karenanya beliau katakan, kenapa sih giamulil itu terasa berat dilaksanakan? Apalagi giamulil itu dilaksanakan setelah kita bangun tidur. Wal mujahada fi awal amar. Jadi pertama kali segala sesuatu itu tergantung pada mujahada. Tapi lihat bagaimana kita sekarang kaum muslimin. Kata mujahadah saja sudah kita kadang-kadang nggak paham gitu loh. Apa itu mujahadah itu? Di mana Allah Taala firman dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Siapa-siapa di antara kalian yang melawan hawa nafsunya, melatih hawa nafsunya untuk mengikuti apa yang diarahkan oleh agama, maka nanti semua pintu yang diinginkannya itu akan terbuka. Jadi semua itu berangkat dari mujahadah. Setiap manusia mau tidak mau harus mujahadah. Ini yang dimaksudkan dengan berjihad itu semacam ini. Dan ini yang dimaksudkan Nabi SAW, jihad melawan hawa nafsu lebih besar daripada jihad melawan orang kafir. Kalau jihad melawan orang kafir jelas, orangnya kelihatan tapi jihad melawan nafsu, nafsu itu dalam, di dalam jiwa kita, kita tidak tahu. Sehingga lintasan-lintasan semacam itu kita kira, ah ini benar. Kita tidak bisa membedakan ini benar apa salah, ini dari malaikat atau justru dari hawa nafsu. Nah, oleh karenanya biasakan diri kita kalau seumpama terjadi kebingungan di dalam memutuskan, gampang saja. Apa itu? Neraca kita di dalam hal itu ada empat hal. Camkan baik-baik, ingat baik-baik tatkala kita itu merasa bingung melaksanakan segala hal dan kita tidak tahu hukumnya karena kita tidak belajar banyak masalah agama. Maka jadikan neraca kita itu empat. Yang pertama masalah ini ada tidak dalam Al-Quran? Al-Quran itu neraca yang pertama kali. Kalau dalam Al-Quran tidak boleh, jangan. Yang kedua adalah di dalam hadis Nabi. Di dalam hadis Nabi nggak boleh, jangan. Yang ketiga daripada asarus solihin perkataan para sahabat, perkataan para aulia. Kalau mereka mengatakan jangan, sudah pernah terjadi yang semacam ini, maka jangan dilakukan. Yang keempat, kembalikan kepada diri kita. Kalau kita melakukannya di depan orang soleh, pantas nggak? Kalau sembara pantas dan tidak malu kita kepada mereka, ah berarti ini baik. Nah, makanya satu contoh seperti ini. Yang semacam ini bakal banyak terjadi. Karena memang kita hidup di zaman globalisasi. Di zaman di mana orang tambah jauh daripada arah agama. Yang menjadi sebuah dasar segala keputusan itu akal. Masuk akal, laksanakan. Gak masuk akal, walaupun itu agama, kita tidak terimanya. Nah itu sekarang seperti itu. Apalagi banyak di antara kita sekarang ini bernuansa atau kehidupannya itu berdasarkan hedonisme jadi yang penting itu adalah materi. Jadi seakan-akan Tuhannya itu adalah materi. Nah, jadi kalau sudah sampai ke batas yang semacam ini, maka tentunya bukan agama yang nomor satu. Jadi yang dominan dalam diri manusia ini sekarang itu bukan agama. Nah, oleh karenanya ini terjadi contoh seperti ini. Al Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Dia suka minum kopi kopi bun itu. Nah, memang itu ada khasiatnya memang. Walaupun bukan nggak ada hadisnya, tapi melalui mimpi daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mimpinya Aulia itu benar, mimpi tentang Nabi itu pasti benar. Karena Nabi sendiri yang mengatakan man roani fil manami fakot ro'a haqqa fa inna syaitan la Barang siapa yang memimpikan aku dalam tidurnya, berarti dia telah melihat aku dengan sesungguhnya. Karena yang namanya setan tidak mungkin menyerupai aku. Kalau itu dalam tidurnya, begitu pula dalam keadaan yagdohnya dan bukan terjaga melihat. Dan itu bukan kepada semua wali, tapi wali-wali tertentu yang punya derajat yang sangat tinggi. Di antaranya adalah Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Bahar. Habib Ali bin Ahmad Al-Bahar ini termasuk salah satu orang yang bertemu dengan Nabi secara yagdotan. Jadi banyak bukan bukan bukan sedikit yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan yang tuasan itu banyak. Di antaranya Abu Abbas Al Mursi. Beliau yang mengatakan kalau seumpama <clears throat> aku berpisah dari Nabi satu kejap saja, satu waktu, satu detik saja, aku tidak anggap diriku daripada kaum muslimin. Sebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi banyak di antara para aulia itu yang mereka itu mempunyai perkumpulan langsung dengan Nabi kita Muhammad SAW. Yang terakhir <clears throat> Walaupun orang-orang golongan tertentu yang bukan kita, bukan NU itu mereka nggak percaya. Ya terserah karena mereka tidak pernah merasakannya. Tapi kita habis itu naul jamaah sudah banyak merasakannya daripada para kiai, para alim ulama, para habai, para aulia itu ada. Contohnya Habib Ali bin Ja'far al-Idrus yang baru meninggal di, di Malaysia. Habib Ali bin Ja'far al-Idrus ini saya pernah bertemu sama beliau. Kalau kita melihat memang aulia itu eh, ahwal ehwalnya itu luar biasa gitu sesuai dengan keadaan dia maka pantas kalau Allah memberikan makam kepada dia ini Habib Ali rumahnya itu sangat sederhana bahkan ketika saya dengan rombongan murid-murid Said Muhammad Abdul Maliki berangkat ke Malaysia ke Pahang tempatnya beliau berada ini kami ketika masuk ke rumahnya itu sempat ayam itu masuk ke dalam rumahnya jadi nggak ada jendelanya rumah itu terbuka gitu jadi ayam itu sampai terbang masuk ke dalam rumahnya Habib Ali ini. Sangat-sangat sederhana. Padahal beliau ini yang menawarkan pada beliau bukan hanya satu orang, beberapa orang. Bahkan di Indonesia sini ada orang kaya dari Habib namanya Habib uh, Uti, Habib Musin Alhamid Uti, dia orang kaya besar di Jakarta dia tinggalnya. Itu beliau menawarkan mau dibangunkan rumah untuk dia. Dan banyak lagi daripada menteri sendiri dari menteri-menteri Malaysia itu menawarkan mau bangunkan rumah untuk dia, tapi dia tidak mau. Dan ternyata setelah dia meninggal, saya lebih kaget lagi. Ternyata rumah ditinggalinya itu, yang saya anggap tidak ada rumahnya, ternyata rumah itu hasil menyewa, bukan rumahnya <laughs> sendiri, masya Allah. Jadi memang sederhana sekali. Tapi lihat bagaimana keutamanya beliau. Nah ini terjadi kepada Said Muhammad Alwi Al Maliki. Di mana suatu waktu ketika Said Muhammad Ali Al Maliki ini berangkat menemui beliau pulang setelah menemui beliau pulang begitu pulang sampai dari tempatnya beliau ini ke Kuala Lumpur itu kira-kira 240 kilo di tengah perjalanan Said Muhammad Maliki bermimpi Rasulullah SAW disuruh kembali kepada Sayyid Ali langsung suruh putar balik begitu balik ketemu sama Sayyid Ali Katanya Pak Ali sudah mulai. Tadi saya tunggu kamu katanya. Ayo masuk. Yang lainnya sudah di luar, dia masuk. Sudah masuk, nggak berapa lama di kamar keluar lagi. Setelah keluar lagi saya mau Malik ini berubah, menangis terseduh-seduh, menangis. Sampai gitu, yang ada murid-muridnya beliau yang ikut perawat itu heran apa yang terjadi gitu. Menangis. Akhirnya apa? ternyata Habib Muhammad bin Abdul Malik bercerita kalau di dalam situ aku bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan beliau katakan Habib Ali mengatakan kalau setiap hari aku bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yang besar masih ada yang semacam ini masih ada setiap zaman pun masih ada wali-wali yang semacam itu tapi orang yang semacam itu bukan sembarangan bukan seperti orang sekarang ngaku-ngaku wali dan sebagainya gampang oh, mimpi Rasulullah dan sebagainya lihat dulu bagaimana akidahnya lihat dulu bagaimana amaliahnya lihat bagaimana Habib Ali cucunya Nabi, Bang Salih terus Tapi lihat bagaimana dia itu waroknya dan sebagainya. hanya semacam ini pantas untuk mendapatkannya. Hai Ali bin Muhammad Rahabsi sebel Maulid di dalam kitabnya Kunuz Sa'adat dia mengatakan setelah menceritakan tentang Al Habib Ali bin Khalid Gasam di mana Said Ali Khalid Ghasam ini kalau setiap kali sholat beliau mengatakan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh maka langsung dapat jawaban daripada Nabi Muhammad SAW. Waalaikumsalam ya Syekh ini bukan hanya dia mendengar, semua jamaah makmum yang di belakang itu dengar. Bahkan mereka datang berduyun, duyun untuk melaksanakan sholat jamaah di belakang Habib Ali bin, eh, bin Muhammad kolega ini hanya untuk mendengarkan suara tersebut. Ada, yang semacam itu ada. Dan bukan mustahil karena Nabi SAW hadir. Ambil satu contoh saja. Bahwasanya Nabi SAW itu ada dekat kita dan kalau semua kita yang ahlinya kita bisa melihatnya. Kalau kita sholat gimana? Waktu tahiyat, coba apa yang kita katakan dalam tahiyat kita? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa dikatakan assalamu alayka? Coba di sini seumpama ada yang duduk di sini, di depannya halayak ramai semua mengatakan, "Assalamualaikum Ustaz Segar." Padahal anak di pondok, yang kira dibilang apa orang ini? Orang gila. Orang Ustaz Segar berada di pondok Raci, dia mengucapkan salam kepada Artinya apa? Assalamualaikum. Setiap orang yang sholat selalu mengatakan salam sejahtera kepada engkau. Ka itu artinya engkau. Berarti Nabi hadir. Ada yang mengajarkan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita itu tidak memikirkan pada hal yang semacam itu. Ada nasnya itu ada, hadisnya itu ada, dalilnya itu ada. Cuma kita yang tidak bisa merasakannya karena terlalu tebal. Jadi hijab di dalam hati kita itu terlalu tebal. Sehingga Al Habib Ali bin Muhammad Hafsi mengatakan, "Hujibu wa hasbuhumul hijabu azabu. Ya laitahum sami'un nida'a fa ajabu." akafu ala kasbi dzunubi ya laitahum badda id akafu tabu katanya Abu Ali Hafsi, kesian deh orang sekarang ini banyak mereka terhijabkan daripada hal-hal yang gaib yang harusnya mereka dapatkan kalau mereka itu tidak ada hijabnya cukup sebuah siksaan bagi orang ini tatkala dia itu termasukkan daripada hal-hal yang semacam ini apalagi ditambah mereka itu kalau sudah berbuat dosa terus itikaf ya let Andai kata sumpah mereka itu setelah berbuat dosa langsung bertobat, ini enggak tetap saja dalam dosanya itu. Bagaimana akan sampai kepada makhluk yang tinggi? Itu katalah Habib Ali Muhammad Hafsi. Nah ini ada ceritanya Habib Ali Hafsi dalam kitab penulis adab beliau bercerita tentang Habib Ali bin Ahmad Al Bahar. Di mana Habib Ali bin Ahmad Al Bahar ini termasuk yang bisa melihat Nabi dalam keadaan yakdotan. Ketika bertemu dengan Nabi, maka beliau itu bertanya langsung, "Ya Rasulullah, aku ingin engkau memberikan sesuatu daripada hadis tapi tanpa wasitah. Karena hadis itu kan an an an an ini nggak langsung gitu. Hanya kata Nabi, aku beritahu kamu tiga hal. Yang pertama, kalau kamu pegang tasbih, tasbih itu dipegang, walaupun kamu tidak bertasbih, kamu cuma di dijalankan saja di dalam tangan, dibawa saja dalam tangan, kamu akan terhitung sebagai orang yang bertasbih. Karena niat kamu membawa tasbih itu terhitung sebagai orang yang membawa yang bertakbir. Yang kedua, kalau kamu datang berziarah kepada seorang wali, baik hidup maupun mati, sebentar saja itu lebih baik daripada kamu beribadah selama satu tahun. Yang ketiga, kalau orang minum kopi, nah ini minum kopi. Yang disebut oleh Nabi kopi bukan teh. Jadi beruntung yang suka kopi, Kata Nabi, orang kalau minum kopi selama bau kopinya itu di mulutnya, selama itu pula malaikat memintakan ampun untuknya. Gitu nah, jadi makanya banyak para ulama itu senang sama kopi. Cuma kopinya mereka sama kopi kita beda. Kalau kopi di Hadramaut itu enggak seperti kopi di sini. Kopi di sini kan hitam. ke dulu goreng di digongseng sampai nah, sampai hitam baru kemudian ditumbuk jadilah kopi. Kalau di sana enggak. Jadi bijinya itu dimasukkan di blender, di blender dalam keadaan mentah ah, itu di blender, nah kemudian dimasak. Jadi warnanya itu hijau, agak kuning. Jadi itu kalau diminum itu luar biasa, betul-betul bikin orang itu nggak tidur gitu loh. Bikin orang itu nggak tidur. Sampai-sampai uh, eh, Al Habib Abdullah bin Hussein bin Tohir beliau itu mempunyai suatu syair yang luar biasa di mana isi syair itu begini. Gahwatul bunni ya ahlal gharam Sa'adatni ala tarkil manam Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, meminum kopi, biji kopi itu itu telah membantu aku untuk meninggalkan tidur. Gofuha gua, kan bahasa kopi itu kan gohwa. Kofnya itu artinya kekuatan. Kalau kita minum kopi, kita akan kuat untuk beribadah. Walhahu huda, haknya itu berupa petunjuk. Kalau kita minum kopi, insya Allah dapat petunjuk katanya. Wal wawudun, wawunya itu adalah mahabbah. Kalau kita minum sama-sama akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama. Wal hauhuyam, sedangkan hak yang terakhir itu adalah kebangkitan, semangat. Kalau kita minum kopi, lalu beribadah kita akan semangat ibadahnya. Lalu apa kata beliau? Fala talumuni ala syurbi laha fa innaha syurbun li aqwamin kiram. Maka jangan kamu caci aku, jangan kamu celak aku kenapa aku minum kopi, karena kopi itu adalah minuman orang-orang yang mulia di sisi Allah. <laughs> Jadi itu katanya Habib Abdullah bin bin Tahir. Nah, sehingga ulama Hadramut itu kan terkenal suka minum kopi. Ulama Mesir terkenal suka sisaan. Tahu sisa? Ngerokok kayak ngerokok itu tapi yang besar itu pakai besi itu. Akhirnya tegur ini ditegur kamu itu kok suka kopi ngambil ngajar ngambil kopi dan sebagainya kopi tahajud kopi ngajar kopi katanya Katanya Habib ya Abdullah, ya dibanding kamu sambil ngajar sambil sisaan, <laughs> ya mendingan ini katanya. Oh enggak, pokoknya adu argumentasi, adu argumentasi. Hanya kata beliau, udah begini saja. Nah ini salah satu neraca. Dalam Al-Quran kan nggak ada rokok nggak ada, ya kan? Kopi juga nggak ada dalam Al-Quran. Dalam hadis juga nggak ada. Asarus solehin juga nggak ada. Nah, maka dipakai neraca yang keempat. Apa itu? Bagaimana manusia melihatnya? Begini saja katanya beliau, kata Habib. Kita pergi ke hijri Ismail, sekarang kita pergi ke Hijri Ismail, lalu kita duduk di atas hijri Ismail. Kamu bawa sisamu, saya bawa kopi. Kira-kira siapa yang dilarang? Siapa yang ditegur? Siapa yang diingkari? Nggak berani dia. <laughs> Karena pasti yang pakai sisa pasti diingkari. Gitu. Nah ini salah satu contoh ketika kita itu canggung merasa bingung melaksanakan suatu hal, maka kembalikan kepada bagaimana orang itu melihat kita. Kalau kita kalau kira-kira mereka itu mencemooh kita, jangan dilakukan itu nggak baik. Berkaitan dengan harga diri nggak baik berarti jangan dilakukan. Gitu. Nah, jadi itulah empat neraca kita ketika kita merasa kebingungan dalam kita akan melaksanakan suatu hal. Gitu. Dan itu yang terjadi sekarang sekarang ini tambah banyak orang yang jauh daripada arahan syariat, tambah banyak pula orang yang bingung. Tambah banyak pula orang yang bingung, tambah gampang mereka mendapat bencana. Tambah banyak bencana, tambah sedikit manusia. Terus begitu. Jadi oleh karenanya <clears throat> kemarin dijelaskan bahwasanya orang yang bangun malam akan bertambah keimanannya. Orang yang bangun malam akan sehat badannya. Orang yang bangun malam akan tambah rezekinya. Kenapa? Apa hubungannya? Antara bangun malam dengan kuat iman itu apa hubungannya? Nah, jadi begini. Tatkala seseorang itu bangun malam, seseorang itu tidak akan bangun malam kecuali setelah mujahadah, melawan hawa nafsunya. Baru dia bisa bangun malam. Ketika dia bangun malam setelah melewati hawa nafsunya, berarti dia akan mengalahkan hawa nafsunya, mendapatkan ridha Allah swt. mendapatkan ridha Allah taala diberikan hidayah. Segala sesuatu itu pasti ada ganjarannya. Dosa ada ganjarannya, pahala ada ganjarannya. Ganjaran daripada Allah SWT kalau seorang itu berbuat ketaatan, kebaikan, diberikan rahmatnya, diberikan taufiknya, diberikan hidayahnya. Sehingga begitu dia itu bangun malam, sholat malam, sampai subuh paginya itu tambah keimanannya. Gitu. Karena apa? Ada hubungan dengan Allah SWT. Ada koneksi. Nah oleh karenanya, sebetulnya mutunya XL itu bagus juga. Apa itu? Sinyal kuat nyambung terus. Nah, itu maksudnya. Kalau kita bangun malam berarti menguatkan sinyal. Kalau sudah sinyalnya kuat nyambung terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bukan motonya SL tapi motonya kaum muslimin sebetulnya gitu loh. Jadi sinyalnya dikuatkan dulu. Kalau sudah sinyalnya kuat insya Allah nyambung terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, semoga kita termasuk yang selalu dan selalu menguatkan sinyal kita sehingga kita selalu sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata Ibnu Hadas sini, wal mujahadah fi awal amar harus nggak bisa tidak. Kalau kamu mau mendapatkan kemuliaan harus mujahadah. Karena memang Nabi SAW telah mengisyaratkan bahwasanya namanya surga itu dikelilingi dengan yang tidak enak. Sesuai dengan sabda Nabi SAW yang berbunyi, Al jannatu jadi dikelilingi surga itu dengan ketidakenakan. Fair. Sedangkan yang namanya neraka dikelilingi dengan yang enak-enak. Makanya coba lihat, kalau kita mau bikin majelis taklim, mau ngumpulkan orang susah. Padahal kadang-kadang ada kopinya, ada rotinya, susah tapi yang datang. Tapi kalau mau orkesan, padahal bayar mereka, dan dutan bayar, penuh. Nah ini. <laughs> Jadi yang namanya neraka itu dikelilingi dengan yang enak-enak, tapi kalau surga dikelilingi dengan yang tidak enak, tidak enak dirasa oleh hawa nafsu. Tapi kalau kita mujahadah, melatih, melawan, terus akhirnya yang tidak enak tadinya dirasa akan menjadi enak. Tapi itu butuh kepada waktu gitu loh. Nah, oleh karenanya jadi pertama kali harus lawan. Anda harus bangun malam pakai jam beker. Nanti lama kelamaan akhirnya kalau seumpama jam beker itu udah nggak diaktifkan, tetap dia bangun. Siapa yang bangunkan? Ada-ada malaikat kita. Karena dia nggak mau kebaikan yang biasanya didapatkan setiap malam Lalu pada malam itu dia nggak dapat. Makanya kadang-kadang kita itu tidur ada yang kaget-kaget. Itu siapa? Malaikat itu. Malaikat yang namanya nama kita juga gitu Nah, jadi itu bagus itu. Nah, nanti setelah itu lama kelamaan kalau kita nggak bangun malam, nyesel. Ya Allah, bangun malam sudah subuh. Nyesel dia. Nah, itu bagus. Karena itulah maksud daripada Allah ada orang yang tidak bangun malam lalu menyesal lebih baik daripada orang yang bangun malam tapi ujub. <laughs> Jadi kalau seumpama kita sudah bangun malam jangan ujub, karena kalau kita ujub hilang pahalanya. Kenapa? Kalau seumpama Allah tidak menghendaki kita berbuat baik, tidak akan bisa kita berbuat baik. Berarti apapun yang kita laksanakan dari segala macam ibadah semata-mata karena karunia dari Allah SWT, bukan karena usaha dari kita. Makanya Allah Taala selalu mengatakan e, mengajarkan untuk kita selalu membaca apa? La haula wala quwata nggak bisa, nggak ada yang bisa kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Semua rahmat. Bahkan Nabi sendiri mengatakan wala anta ya Rasulullah wala ana illa an yataghammadani ya Allah bi rahmatin minhu. Aku pun seperti itu. Kalau bukan karena aku dilindungi oleh Allah Ta'ala Oleh rahmatnya tidak mungkin aku menjadi seperti ini Jadi semua dari kita ini Kenapa kita ada di masjid sekarang ini Karena rahmat Allah Kenapa kita digiring untuk datang ke tempat ini Karena rahmatnya Allah Jadi kalau semua bukan karena rahmat Allah Mungkin kita ada di luar sana Mungkin sekarang kita berada di depan televisi Mungkin kita sekarang berbuat maksiat, ngobrol-ngobrol, membicarakan orang lain, ghibah dan ghibah. Padahal Nabi Muhammad telah mengatakan, al-ghibah fil Islam, uh, ghibah, ghibah tu ahadim minal muslimin, akbaru zamban min zinat min salatina zinatan fil Islam. Kalau kita menggibai satu orang daripada kaum muslimin, itu dosanya lebih besar daripada melakukan perzinahan sebanyak 30 kali dalam Islam. Jadi bukan berarti dosa zina itu lebih besar daripada eh, lebih bes, lebih dosa gibah itu lebih besar daripada dosa zina tidak. Karena apa? Karena dosa gibah itu berkaitan sama orang lain. Kalau dosa zina berkaitan berkaitan dengan Allah saja. Kapan kita bertobat, asalkan kita benar-benar bertobat, insya Allah Allah akan menerimanya dan menghapusnya. Tapi kalau ghibah sama seseorang, kita bicarakan orang lain dengan yang tidak baik, maka ucapan itu tidak akan diampunkan oleh Allah Taala sampai orang yang kita gibahi itu memaafkan kita baru akan diampunkan. Masalahnya manusia di antara muamalahnya manusia satu dengan manusia yang lainnya itu berdasarkan perhitungan. Jadi bukan berdasarkan sukarela, tapi berdasarkan perhitungan. Artinya mungkin saya sekarang ini dihormati oleh uh, eh, halayak ramai yang ada di sini, oleh para uh, hadirin. Kenapa? Karena saya berada di sini mengajar. Coba kalau yang nggak kenal bahasa ini jalan sana, nggak mungkin dia akan berselamat. Mungkin cuma salam saja begitu saja. Kenapa? Itulah manusia. Jadi dasar pergaulan manusia itu adalah perhitungan. Kamu baik, aku baik. Kamu jelek, saya tidak akan berbuat baik kepada kamu. Nah, itu manusia. Tapi kalau dengan Allah tidak, memang pada awalnya, walaupun kamu jelek, walaupun kamu berdosa, walaupun kamu baik maksiat, Allah sudah akan maafkan kita. Itu dasar pergaulannya Allah Taala kepada kita. Gitu. Nah, jadi mau gak mau, memang kita harus mujahadah, melatih diri kita, harus kita melawan. Kapan lagi kalau nggak sekarang? 60 tahun kita melawan dalam keadaan sengsara, tapi nanti kita akan nikmatinya selama-lamanya nanti di akhirat. Biarkan kita sengsara, makanya kata Nabi Muhammad, yang banyak letihnya di dunia, banyak senangnya di akhirat. Yang banyak nangisnya di dunia, banyak tertawanya nanti di akhirat. Nah, jadi syukur justru yang banyak susahnya di dunia, senangnya banyak nanti di akhirat. Sekarang kita itu capek melaksanakan ibadah ini, ibadah itu nanti banyak senangnya kita di akhirat. Justru semacam itu digambarkan Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, mari kita buka pikiran kita. Kita lihat bagaimana para nabi. Mungkin para nabi itu adalah manusia-manusia yang, yang dibentengi oleh Allah Taala daripada segala macam dosa. Iya, lihat bagaimana para solihin. Kenapa mereka itu sampai menyampaikan dirinya mereka sampai seakan-akan tidak ada waktu yang lowong untuk mereka itu bersenang-senang di dunia ini. Kenapa mereka semacam itu? Karena mereka itu melihat kepada kesenangan yang lainnya. Itulah maksudnya pada Nabi orang kalau beriman, pandangannya itu selalu itu ke akhirat. Al kayyisu mandana nafsahu wa amila lima badal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu menghitung-hitung dirinya. Kalau sekarang saya meninggal, saya termasuk ahli surga apa ahli neraka? Hari ini saya banyak dosa apa banyak pahala? Jadi selalu ditimbang-timbangkan terus. Itu orang mukmin. Dan dia tidak melakukan suatu amalan kecuali ini mem memanfaatkan aku, memberi kemanfaatan kepadaku, nanti di akhiratku apa tidak. Kalau enggak dia enggak mau melakukannya. itu orang kaya. Itu orang yang cerdas. Beda kalau sekarang mereka pokoknya cari uang, cari uang, nggak peduli dari mana uang didapatkan, dari hasil korupsi atau tidak, menzalimi orang lain atau tidak. Kadang-kadang uang yang ditinggalkan orang tua pun harta waris milik anak yatim kita buat juga, masya Allah. Padahal nanti lihat bagaimana nanti akhirnya Jangan pun itu uangnya orang lain, utang saja dapat mencegah seseorang yang mati dalam keadaan syahid mendapatkan syahadahnya. Utang saja, apalagi uang haram. Dengan dasar pernah Nabi SAW ketika akan melaksanakan sholat jenazah daripada seorang sahabat Nabi, Nabi bertanya, sudah berada di belakangnya jenazah ini, siap untuk melaksanakan sholat ini. Tiba-tiba Nabi bertanya, apakah teman kamu ini punya hutang? Maka dijawab oleh mereka, iya Rasulullah, berapa? empat dirham. Jadi empat dirham itu nggak sampai lima puluh ribu. empat dirham itu nggak sampai lima puluh ribu. Apa kata Nabi? Idan fasallu ala ahikum. Salatilah saudara kamu. Nabi mau keluar. Pada saat itulah maka Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan ya Rasulullah sallu alaih ana adman bidaini. Aku akan yang bayar hutangnya. Barulah Nabi mau melaksanakan salat. Sehingga para ulama mengatakan, kenapa Nabi menolak untuk menyolati jenazah padahal dia punya utang yang sedikit 4 dirham saja. Apa katanya para ulama? Ini berdasarkan hadis ini memberi petunjuk kepada kita bahwasanya syafaat Nabi tidak akan sampai dan menyentuh pada orang yang punya hutang. Sampai terlunaskan dulu hutangnya. Nah, ini masalahnya. Ini punya hutang saja gimana kalau kezaliman kepada orang lain? Nauzubillah. Makanya Nabi SAW berpesan di antara pesan beliau yang selalu disampaikan ketika beliau akan meninggal dunia, apa katanya beliau? Mangkana li'afihi alaihi majlimatun falyatahallalha minhul yaum qabla an ya'tiya yawmun la dinara fihi wa la dirhama wa innama hiyal hasanat ukhizat hasan fa idza nafizat hasanatuhu ukhizat سيئاتهم summa turiha ala سيئاته summa turiha ala nar yang artinya barang siapa yang mempunyai kezaliman kepada orang lain maka cepat-cepatlah minta halalnya sekarang ini sebelum datang pada suatu hari di mana hari itu tidak ada lagi yang namanya dinar, tidak ada lagi yang namanya dirham, yang ada cuma hasanat kita dan sayiat kita. Sehingga orang itu tidak menuntut dinarnya dikembalikan tidak, hartanya dikembalikan tidak, tapi dituntut adalah uang eh, pahalanya. Coba lihat bayangkan, kalau kita melaksanakan sholat berjamaah kita dapat 27 hasanah. Kalau kita sholat sendirian kita dapat satu hasanah. Sholat mengumpulkan itu susah Kemudian orang itu kalau seumpama kita punya hutang kepada orang lain seribu, seribu itu sama seperti sepuluh hasanah. Akankah kita akan mengorbankan satu kosolat kita hanya untuk kita hutang kepada orang lain seribu? Dia akan menuntut hasanah kita satu sholat. <laughs> Jadi itu nggak sebanding gitu. Nah oleh karenanya kata Nabi SAW cepat-cepatlah selesaikan sekarang ini. Sebelum datang satu hari di mana hari itu tidak ada lagi yang namanya dinar, nggak ada lagi yang namanya harta, tapi yang ada apa? Sayyiat dan hasanat. Sehingga orang itu menuntut hasanatnya, terus diambil hasanatnya, diambil hasanatnya. Kalau habis, bukan berarti selesai, tidak. Tapi orang yang menuntut itu sayiatnya, dosanya diambil, lalu ditimpakan kepada orang yang menzalimi ini. Ini orang yang bantul kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu baru dimasukkan dalam neraka walazubillah. Nah, sehingga pada saat itulah Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku mungkin di dalam masa hidupku dulu pernah ada yang menzalimi kalian, aku minta halalnya sekarang ini. Akhirnya ada satu orang, dari Rasulullah, engkau pernah engkau pernah menzalimi saya. Akhirnya Nabi SAW datang kepadanya. Nabi yang datang jebalan. <laughs> Nabi yang datang dengan tawadunya karena dia ingin tidak ada masalah dengan manusia, dia datang. Apa yang pernah aku lakukan pada kamu sehingga engkau mengatakan aku pernah menzalimi kamu? Kata orang ini, "Gali ya Rasulullah, pernah kamu ketika merapikan sop peperangan, kamu mukul perutku. Kamu mukul perutku. Apa kata Nabi? Kalau begitu pukullah perutku. Pukullah perutku. Aku minta maaf kepada kamu dan aku minta perut. Pukullah perutku sebelum nanti engkau akan menuntut aku. Ya Rasulullah katanya dia. Pada waktu kamu memukul perutku, pada waktu itu aku tidak pakai baju. Kalau begitu aku lepaskan bajuku. Dilepaskan Nabi. Lagi-lagi dia mengatakan ya Rasulullah waktu itu kamu memecut aku, mencambuk aku dengan tongkatmu, bukan dengan tangan. Akhirnya dia perintahkan Bilal, Bilal ambil tongkatku di rumah. Diambil ke kan tongkatnya. Begitu diambil tongkatnya dan dibuka bajunya, langsung dipeluknya oleh sahabat ini. Sambil menangis dia mengatakan ya Rasulullah, siapa yang tega memukul kamu? Tidak ya Rasulullah. Saya sengaja melakukan ini supaya bersentuhan antara kulitku dengan kulitmu dengan harapan semoga kulitku ini yang banyak dosa ini diharamkan daripada api neraka nanti kelak di akhirat. <laughs> Jadi Nabi meminta gitu. <laughs> Makanya jadi saya teringat kepada ayahanda saya almarhum Habib Hasan Bahar. Beliau selalu mengatakan kepada saya, "Jadilah orang sukses." Saya tanya, orang sukses itu yang gimana? Bisa bangun pesantren atau banyak uangnya atau mendapatkan jabatan yang setinggi-tingginya? Ternyata apa kata beliau? Tidak. Orang yang sukses itu adalah orang kalau kamu bisa meninggal dunia, nggak ada dosa sama orang lain, nggak ada dosa pada Allah itu orang sukses. Nah, jadi itu kehidupan kita ini memang sengaja Allah ciptakan kehidupan kita untuk menjadi orang semacam itu supaya nggak ada hubungan sama orang lain dengan hubungan dosa nggak ada sehingga saat kalau kita meninggal orang memuji kita nggak ada mencaci kita mencela kita masya Allah itu orang nggak ada celanya masya Allah itu orang nggak ada dosanya nah, itu nah, ini orang sukses namanya gitu. Untuk itulah kita hidup sekarang ini. Oleh karenanya, ingat satu hal, kalau kita ingin lepas dari segala macam dosa yang berkaitan dengan manusia, maka ambillah satu moto dalam kehidupan kita. Laksanakan prinsip ini. Apa itu? Semua haknya orang kita laksanakan, sedangkan hak kita kita minta pada Allah. Semua haknya orang kita laksanakan. Haknya istri kita laksanakan walaupun dia tidak melaksanakannya kepada kita. Haknya anak-anak kita laksanakan walaupun mereka tidak melaksanakannya kepada kita. Haknya tetangga kita laksanakan walaupun mereka itu jahat kepada kita. Haknya kaum muslimin kita laksanakan walaupun mereka itu tidak membalasnya kepada kita. Sedangkan haknya kita jangan minta kepada manusia. Saya ini gurumu loh. Saya ini orang tuamu. Kenapa kamu begini? Jangan banyak nuntut pada orang sekarang ini. Gak ada gunanya. Lebih baik kita minta pada Allah. Apa yang diperintahkan Allah untuk kita laksanakan, laksanakan. Lalu kita jangan minta pamrihnya kepada orang, minta kepada Allah. Ada orang yang berbuat jahat kepada kita, jangan kita minta, jangan kita balas dia, enggak. Tapi minta balasan Allah. Allah yang akan balas. Kalau sudah Allah yang balas, lebih parah daripada apa yang kita usahakan kepada dia. Jadi lebih baik seperti itu. Laksanakan semua orang, haknya orang semua laksanakan, sedangkan hak kita kita minta kepada Allah Taala. Akhirnya kita minta kepada Allah Ta'ala Semoga kita termasuk orang yang bisa melaksanakan prinsip ini Mutu ini Sehingga kita semua dengan berkatnya majlis salam yang mulia ini Ya Allah Jadikanlah kami termasuk orang yang selamat Ya Allah Meninggal dalam keadaan dunia, dari dunia ini Dalam keadaan sukses Dalam keadaan selamat daripada segala macam dosa Yang berkaitan dengan manusia dan berkaitan denganmu Ya Allah Jadikanlah kami Keluarga kami Selamatkanlah kami semuanya Ya Allah Dari segala macam fitnah dan dosa yang tersebar di mana-mana pada zaman sekarang ini Dan kuatkanlah hati kami untuk bisa menempuh ya Allah dan melampaui fitnah-fitnah yang macam-macam ini yang memang sengaja Engkau ciptakan untuk menguji keimanan kami ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang yang sukses. Begitu pula semua kaum muslimin yang ada di dunia ini ya Allah. Selamatkanlah mereka dari segala macam dosa. Selamatkanlah mereka daripada Kamu ya Allah dan berikanlah kami selalu berkesinambungan untuk meraih ridhamu sampai akhir hayat nanti, sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Al hadinya kullun salih wa nasallallahu al-Fatihah.